Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, para pendengar, sahabat Radio Roja, dimanapun saudaraku berada, Alhamdulillah, pada pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan mengembalikan roh kita ke jasad kita hingga kita bangun pada pagi hari tadi untuk melanjutkan perjalanan hidup kita dan Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kepada kita kesehatan hingga kita dapat uh, sama-sama uh, menyimak uh, program kita pada pagi ini mudah-mudahan mendatangkan berkah bagi kita dan menjadikan sebagai salah satu timbangan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjuki kita kepada semua kebaikan ini dan mudah-mudahan kita termasuk salah seorang uh, umatnya yang beruntung untuk dapat mencicipi telaganya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu karunia anugerah yaitu mendapat syafaat beliau pada hari kemudian kelak. Para pendengar yang berbahagia, insyaallah pada pertemuan kita pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Kabair tanpa terasa kita sudah sampai dosa besar yang ke-65 dan 66 dosa-dosa dosa besar yang ke-65 dan 66 ini berkaitan dengan meninggalkan sholat jamaah dan sholat jumaah tanpa udur. Sebagian pembahasan telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, Al-Kabiratu al satu Wasitun Wal-Kabirah as satu Wasitun Ya, yaitu meninggalkan sholat jemaah atau meninggalkan sholat Jumat tanpa udur ini merupakan salah satu dosa besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ancaman yang berat atas pelakunya diantaranya keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan uh, al-jumuah dan eh, al-jamaat demikian juga ya terkunci matinya hati orang-orang yang meninggalkan uh, salat jamaah dan jumaah seperti dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antaraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi barang siapa meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut ya karena meremehkannya tahawunan karena mengabaikannya dan melalaikannya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati pintu hatinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Sahih Al-Jami' Demikian pula Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Ta'alik Sahih Ibnu Khuzaimah, "Man tarakal jumu'ah min ghairi udhrin wala dararin, kutiba munafiqan fi diwanin la yumha wa yubaddal." Barang siapa meninggalkan salat Jumat tanpa halangan dan tanpa gangguan maka ia dicatat sebagai seorang munafik catatan itu tidak akan dihapus atau diganti ya karena ini adalah wajib mengerjakan sholat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balik Nabi mengatakan rawahul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim pergi menghadiri sholat Jumat itu adalah wajib atas setiap orang yang sudah balik yang sudah dewasa, yang sudah Eh, mencapai usia balik nah demikian jadi ini adalah suatu kewajiban dan meninggalkan kewajiban ini ya akan diancam dengan ancaman yang berat di dunia dan di akhirat dan termasuk salah satu di antara dosa dosa besar nah demikian pula ya e, meninggalkan sholat jamaah ini juga merupakan satu e, dosa besar ya Nabi saw. Alaihi berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat jemaah demikian juga orang yang meninggalkan sholat jemaah ini ya maka ya sholatnya itu tidak akan terhitung sholat yang ia kerjakan sendirian itu tidak akan terhitung pahala ya, ya tidak akan dapat hasil apapun dari sholat yang dikerjakannya sendirian apabila dia meninggalkan sholat jemaah itu tanpa udur dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam eh, eh, dalam kitabnya dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 42 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun dan pada hari ingatlah pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandang, pandangan mata mereka tunduk ke bawah lagi mereka diliputi kehinaan dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia ya diseru untuk bersujud untuk salat dan mereka dalam keadaan sejahtera sehat aman sentosa ya Kam al Ahbar ketika menafsirkan ayat ini mengatakan nazalat ha, ma nazalat hadhil ayah illa fil ladina yatakhallafuna anil jama'at. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Demikian pula Said Ibn Musayyib mengatakan, mereka dahulu mendengar seruan hayya ala salah, hayya ala falah, namun mereka tidak memenuhi panggilan itu, padahal mereka sehat tak kurang satu apapun. Nah demikian, maka dari itu ya tidak ada yang tertinggal dari sholat jemaah melainkan orang-orang yang ya lemah, ya orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mampu atau orang munafik yang memang telah terkunci mati hatinya hingga tidak mau mendatangi sholat jemaah. ya tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Nah demikian. Maka ya di dalam satu riwayat ya, dari Imam Muslim beliau uh, beliau meriwayatkan dari uh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia mengatakan man sarrahu qallaha ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawatil khams haitsu yunada bihinna fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innaha min sunanil huda ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته إيه، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا ما وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف Ia mengatakan barang siapa yang ingin bertemu Allah besok hari yaitu pada hari kiamat sebagai seorang muslim hendaklah ia memelihara solat yang lima waktu ini menjaga solat lima waktu ini di tempat di mana ia diserukan yaitu di masjid yaitu dia kerjakan haitsu yunada bihinna di tempat yang dia e, ditegakkan di situ solat-solat lima waktu yaitu di masjid ya pada waktunya Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah. Ya aturan-aturan sebagai petunjuk. Dan sungguh salat berjamaah itu termasuk salah satu sananil huda, termasuk salah satu sunnah. Ya. Jika seandainya kalian menunaikan salat di rumah seperti yang dikerjakan oleh orang-orang ya eh, yang meninggalkan salat jemaah di rumahnya sungguh kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Setahuku, kata beliau, dahulu tidak ada orang yang meninggalkan sholat jemaah, kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Atau orang yang sakit, dia tidak mampu untuk pergi ke masjid. Dahulu ada seorang yang dibimbing oleh dua orang, dan diberdirikan di dalam saf. Ya, nah demikian. Demi mendapatkan keutamaan dan khawatir atas dosa meninggalkannya. Nah demikian. Itu dulu. Ya, e, para sahabat bagaimana mereka dalam kondisi lemah mm, selama mereka masih mampu untuk mendatangi salat berjamaah, maka mereka mendatanginya walaupun dibopong. Walaupun harus di, uh, di, di, dibawa ya dipapah ya oleh dua orang. Nah demikian. Khaufan minal ismi fitarkiha, hirsan ala fadliha. Karena untuk mengejar keutamaannya dan karena takut terhadap dosa akibat meninggalkannya. Nah demikian ya. Jadi kata beliau tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah ini melainkan munafikun al-ma'lumun nifaq seorang munafik yang maklumun nifak yang sudah dimaklumi diketahui kemunafikannya atau orang sakit dan memang dia tidak mampu untuk datang ke masjid hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika ada seorang laki-laki yang buta yaitu Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi dan berkata ya Rasulullah laisa liqa'idun yakuduni ilal masjid tidak ada ya orang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Fahal li rukhsah an usalli fi baiti. Adakah bagiku dispensasi keringanan ya untuk mengerjakannya di rumah? Farah Farakhasalahu. Lalu Rasulullah memberikan dispensasi kepadanya. Falamma walla da'ahu. Nah, ketika dia hendak beranjak pergi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kembali dan berkata, Hal tasma'un nida bis salah. Apakah kamu mendengarkan seruan salat? yaitu azan? Dia menjawab iya. Maka Nabi mengatakan fa'ajib. Kalau begitu panggas, eh, apa, penuhilah, datangilah seruannya. Nah demikian ya. Nah e, disebutkan dalam riwayat lain dalam riwayat Abu Daud bahwasanya laki-laki ini adalah ibnu Ummi Maktum ya ibnu Ummi Maktum. Nah Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya Tasma hayya ala salah hayya ala falah Ibnu Ummi Maktum menjawab Naam maka Nabi mengatakan faajib ya fahayya ala. Maka sambutlah seruan hayya ala ya. Nah demikian. Jadi sambutlah ya nah, seruan azan tersebut. Ya sambutlah seruan azan tersebut. Hingga ya dalam hadis yang sahih dari di dalam Mustadrak Al Hakim dari Ibn Abbas demikian juga diriwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa man sami'a nida falam eh, yamna'u ittiba'u eh, udrun fala salata lahu barang siapa yang mendengar seruan azan falam yamna'hu min ittiba'i udrun tidak ada udur yang menghalanginya untuk mendatanginya maka fala salata lahu maka tidak ada salat baginya itu tidak ada pahala bagi salatnya mereka mengatakan mereka bertanya malu udur ya Rasulullah apa itu udur apa saja itu uzur Nabi mengatakan khaufun au marad rasa takut atau sakit. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa udur. Seorang itu boleh meninggalkan sholat berjamaah, ya. Nah, demikian. Nah, juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "La sholat li jaril masjid illa fil masjid." Ya, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di di, di masjid. Ada yang bertanya, manjarul masjid?" siapa yang dikatakan tetangga masjid? Qal, maka beliau mengatakan tetangga masjid itu adalah mayyasmaul adan Orang yang mendengar seruan adan, Nah demikian, orang yang mendengar seruan adan itu sudah termasuk tergolong tetangga masjid. Beliau juga mengatakan man sami'an nida falam yatihi lam tujawiz salatuhu ra'sahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar azan namun dia tidak mendatanginya, maka sholat tidak akan melewati kepalanya itu tidak naik ke atas ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sholatnya illa min udhrin kecuali jika dia ada udur jadi pahalanya tidak eh, tidak akan terhitung baginya ya nah itu adalah kerugian ataupun e, ancaman ya, ya, e, kepada orang-orang yang suka dan sengaja melalaikan sholat berjamaah lima waktu di masjid ya maka ya kita himbau kepada kaum muslimin agar ya tidak mengabaikan kewajiban ini hingga mereka jatuh dalam satu, salah satu dosa besar yaitu meninggalkan sholat e, berjamaah dengan sengaja tanpa udur. Nah demikian halnya meninggalkan sholat Jumat. Ya meninggalkan sholat Jumat ini juga merupakan salah satu dosa besar yang juga diancam dengan ancaman yang berat ya hampir sama ancamannya dengan ancaman meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur. Yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya berkata tentang orang-orang yang tertinggal mutakhallif anil an salatil jumaah ya tertinggal dari salat Jumat. Nabi mengatakan laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas summa uharriqa ala rijalin yatakhallafuna an anil jum'ah buyutahum. Betapa ingin rasanya aku memerintahkan seseorang untuk mengimami salat, kemudian aku membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat Jumat. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi juga berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Ini adalah ancaman secara khusus. Walaupun ancaman secara umum telah Nabi sebutkan ya di dalam hadis yang lain. ini untuk mempertegas wajibnya sholat Jumat ini bagi kaum laki-laki. Jangan mereka ya dengan sengaja ataupun melalaikannya. Nah, demikian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Layantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma layakunanna minal ghafilin hendaklah orang-orang itu segera berhenti hendaklah orang-orang itu segera berhenti meninggalkan salat-salat Jumat atau Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hati mereka dan mereka akan termasuk ataupun digolongkan dalam golongan orang-orang yang lalai, ghafilun, orang-orang yang lalai. Nah, ini ancaman Nabi kepada orang-orang yang meninggalkan sholat uh, eh, al, al Jumat, ya meninggalkan sholat-sholat Jumat. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunci mati hati mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang lalai, ya orang-orang yang lalai. Nah demikian. Demikian juga diriwayatkan dari Abu uh, eh, Ja'ad al al, al, al, al yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya man tarakal jumu'ah thalatha marrat tahawunan biha tabaa Allah ala qalbihi barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut ya tiga kali karena lalai ya maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya nah hati itu kalau sudah terkunci maka dia tidak akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, dia tidak akan condong kepada kebaikan tapi condong kepada keburukan. Ya, hati manusia itu punya sifat ammaratun bisu mengajak manusia kepada keburukan. Itu hati yang tidak terkunci, normal. Bagaimana pula hati itu kalau sudah terkunci, maka dia akan condong kepada keburukan dan menjauh dari kebaikan ya dia tidak dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, nah demikian. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa man tarakal jumu'ah talatan min ghairi udhrin fahuwa munafiq. Barang siapa meninggalkan salat Jumat tiga kali tanpa udhur, maka ia termasuk orang munafik. Ya termasuk ciri-ciri orang-orang munafik adalah ia meninggalkan salat Jumat, ia meninggalkan salat Jumat. Nah demikian. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga e, mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal asa ahadukum ayattakhidha as-subbah minal ghanami ala ra'si mil aw milaini fayata'azzar alaihi al-kala' فيرتفع ثم يجيء الجمعة فلا yashhaduha wa يشهدها al-jum'ah fala yashhaduha Watajiul الجمعة fala يشهدها hatta yudba ala qalbi. Ketahuilah, barangkali ada seorang dari kamu mengembalakan ya serombongan kambing gembalaannya sejauh satu atau dua mil. Lalu ia tidak mendapatkan padang gembalaan. Lalu ia mencari mencari padang gembalaan ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ya, Fayartafi, dia mencari tempat yang lebih jauh lagi. Nah ketika hadir waktu sholat Jumat, ia tidak datang dan tidak menghadirinya. Kemudian hadir waktu sholat Jumat, yang berikutnya ia tidak datang dan tidak menghadirinya. Kemudian tiba waktu sholat Jumat, namun ia tetap tidak menghadirinya. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengunci mati hatinya. Nah demikian ya. Mengunci mati hatinya. Nah, e, coba lihat ya. E, e, kita katakan orang ini ya penggembala ini dia menggembalakan kambingnya itu urusan dunia tentunya dia mengejar dunia dia menggembalakan kambingnya ini adalah pekerjaannya ya karena tidak mendapatkan padang gembalaan dia terus mencari menjauh menjauh menjauh akhirnya ya dia dapat uh, padang gembalaan yang sangat jauh sehingga disuruhkan salat Jumat dia tidak dapat menghadirinya Nah, ini kita lihat fenomena yang berlaku dan terjadi di sebagian uh, kaum muslimin karena mengejar se, eh, se, sedikit dari dunia, ya, sedikit dunia yang dikejarnya hingga akhirnya dia meninggalkan kewajibannya yaitu mengerjakan sholat Jumat, ya, meninggalkan sholat Jumat, ya dengan alasan pekerjaan jauh dari tempat kerjaan, ya, dia pergi jauh misalnya dia ya eh, sebagai tadi penggembala ataupun ya sebagai pedagang ya karena ingin ya mengejar keuntungan ya akhirnya dia ya, kita katakan jauh dari uh, masjid ya jauh dari masjid hingga ketika diserukan sholat Jumat atau sholat jamaah eh, Jumat atau sholat jamaah dia tidak menghadirinya dengan alasan tempatnya jauh ya sebenarnya dia yang memilih itu dia yang berkehendak ya dia yang sengaja ya karena mengejar dunia menjauh dari masjid ya sehingga itu dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat Jumat ya nah demikian padahal dia bukanlah seorang musafir nah demikian ya nah demikian karena dia bukan sengaja untuk bersafar dengan perjalanannya itu tapi dia memang ya, semata-mata untuk mengejar dunia Nah demikian ya. Sebagian orang ya kita katakan meninggalkan sholat Jumat karena alasan pekerjaan. Nah ini hendaknya ya perlu kita camkan bahwa sholat Jumat ini adalah wajib. Ya hendaknya kita yang eh, menyetingnya, yaitu kita yang mengaturnya sehingga kita dapat mengerjakannya. Nah kalaulah kita tidak mengaturnya, ya tentunya datang sholat Jumat ya kita jauh dari masjid ya kita mengerjakan sholat zuhur kita mengerjakan sholat zuhur ya di mungkin di tempat kerja atau di musola di tempat kita kerja dan kita tidak mengerjakan sholat Jumat dengan alasan pekerjaan ya khususnya saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri ya karena untuk mencari dunia ya kemudian atau untuk ya mencari ilmu dunia mengejar ilmu dunia hingga akhirnya dia meninggalkan Jumat berkali-kali. Nah, hendaknya ya diperhatikan bahwa ya eh, eh, salat Jumat ini wajib. Ya, maka usahakanlah agar kita dapat menunaikannya. Kita yang harus menyesuaikan diri untuk dapat mengerjakan salat Jumat ini. Ya bukan ya eh, kita dengan sengaja ya jatuh dalam satu kondisi di mana kita tidak mengerjakan sholat Jumat seperti yang diceritakan dalam uh, riwayat Abu Hurairah ini ya seorang yang e, mengembalakan kambing kemudian ya dia berjalan satu atau dua mil namun dia tidak menemukan padang gembalaan dia cari lagi makin tinggi makin jauh makin jauh akhirnya datang sholat Jumat dia tidak menghadirinya datang lagi sholat Jumat dia tidak menghadirinya nah demikian hingga dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala nah demikian ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Barang siapa meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut, berarti ia telah melemparkan Islam ke belakang punggungnya. Ia telah melemparkan Islam ke belakang punggungnya. Karena salat Jumat ini ada ya, keistimewaan tersendiri, ada kelebihan tersendiri daripada salat-salat yang lainnya, ya, yaitu di dalamnya ada khutbah. Ada khutbah Jumat, di mana di khutbah Jumat ini khatib menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat yang perlu bagi kita. Ya, mungkin kita sibuk dengan pekerjaan baru mendengarkan nasihat itu pada sholat Jumat. Ya, dengarkan ceramah, nasihat ya e, pada khutbah Jumat. Maka itulah kesempatan kita untuk ya mendapatkan pelajaran dan peringatan karena peringatan dan pelajaran itu ya tentunya berguna bagi orang yang beriman. Wadakir fa inna dzikra faul mu'minin Ya, namun bagi orang yang sudah terkunci mati hatinya, ya sudah uh, tumbuh benih-benih nifak dalam hatinya, maka dia tidak tergerak untuk mengerjakan sholat Jumat ini. Ya, jadi kita menghimbau ya kepada kaum muslimin untuk memperhatikan kewajiban yang sangat agung ini, yaitu sholat Jumat eh, berjamaah. Nah demikian. Jadi ya perlu kita ketahui bahwa sholat Jumat ini hukumnya fardu ain atas setiap mukallaf wajib atas setiap orang yang sudah balik ya yaitu dari kalangan laki-laki dan ini berdasarkan banyak sekali dalil-dalil di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumuah ayat 9 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Ila zikrillah, ay ila sholah, untuk untuk mengerjakan sholat. Nah, dan dengan ancaman yang berat, ya, atas orang-orang yang meninggalkannya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, ancaman terkunci mati hatinya, keinginan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir sholat Jumat, kemudian dicap sebagai seorang munafik. Ya, nah ini adalah ancaman-ancaman yang menunjukkan bahwa sholat Jumat ini adalah fardu ain ya atas setiap ya laki-laki yang mukallaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan ya bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat Jumat ini hukumnya fardu ain. Ya, kecuali pendapat yang dihikayatkan ya dihikayatkan dari al-Imam Syafi'i yang mengatakan fardu kifayah. Namun pendapat itu keliru. Ya, sebenarnya beliau mengatakan adapun sholat Id hukumnya wajib atas orang-orang yang wajib atasnya Jumat. Lalu orang-orang mengira sholat Jumat hukumnya fardu kifayah sebagaimana halnya hukum sholat Id. Nah, ini jelas satu yang keliru. Bahkan ya nas dari ucapan al-Imam Syafi'i sendiri itu menyebutkan bahwa salat Id itu hukumnya wajib ya atas segenap kaum muslimin. Dan dan nas tersebut mengandung dua kemungkinan. Pertama, salat Id hukumnya fardu ain seperti halnya salat Jumat. Kedua, hukumnya fardu kifayah. Sebab fardu kifayah juga merupakan kewajiban atas segenap kaum muslimin seperti halnya fardu ain. Hanya saja perbedaannya kewajiban menjadi gugur dalam fardu kifayah bila mana sebagian orang telah mengerjakan kewajiban tersebut. Ya namun, ya kemungkinan yang lebih kuat adalah kemungkinan yang pertama, yaitu sholat id itu hukumnya fardu ain atas setiap muslim, ya, yang tidak ada alangan, halangan ataupun udur untuk mendatanginya. Nah, sebagaimana halnya sholat Jumat. Nah, ada beberapa udur-udur yang membolehkan seorang meninggalkan sholat Jumat, ya, meninggalkan sholat Jumat. Kemarin kita sudah jelaskan beberapa udur-udur meninggalkan sholat eh, berjamaah. Nah di samping itu, di samping udur-udur itu ada udur-udur khusus yang, eh, yang membolehkan seseorang itu meninggalkan sholat Jumat. Ya di antaranya adalah orang-orang yang telah disebutkan ya di dalam nas, yaitu wanita, budak, hamba, eh, budak hamba sahaya ya, anak kecil, orang sakit, ini tidak wajib mendatangi Jumat ya tidak wajib mendatangi Jumat ya di dalam hadis Tariq bin Syihab ya disebutkan eh, bahwa Rasulullah SAW bersabda al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah abdun mamluk aw imra'atun aw sabiyun aw maridun salat Jumat wajib atas setiap muslim kecuali atas empat orang hamba sahaya kaum wanita, anak kecil, dan orang sakit. Orang sakit. Nah demikian. Itu udur yang pertama. Ya di samping udur-udur yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya. Misalnya ada hujan lebat, ada bencana alam yang menghalangi seorang itu untuk datang ke masjid. Ini adalah kondisi-kondisi yang kita katakan darurat ya, ada dispensasi bagi seorang untuk tidak mendatanginya. Nah, jadi itu yang pertama, ya wanita, ya anak kecil, orang sakit dan hamba sahaya. Nah, sakit di sini adalah sakit yang uh, dapat mengganggu kesembuhannya atau akan memperparah sakitnya apabila dia mendatanginya. ada nah, Adapun sakit-sakit ringan, sakit kepala, ya maka ataupun ya flu-flu yang sifatnya ringan, tidak parah, ya. Uh, itu tidaklah menghalanginya untuk mendatangi sholat Jum'ah ya sakit yang kita maksud sini adalah sakit yang parah yang apabila dia mendatangi salat Jum'ah mendatangi jamaah ya maka kesembuhannya akan tertunda atau penyakitnya akan bertambah parah ya demikian juga penyakit-penyakit yang e, sifatnya menular nah demikian Allahu alam bisawab Kemudian yang kedua, bertemunya sholat id dan sholat jumat maka dibolehkan bagi orang yang telah menghadiri sholat id untuk eh, tidak menghadiri sholat jumaah ya ada pilihan bagi mereka nah ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sahih diriwayatkan oleh eh, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Sunan Nabi Dawud. ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ijtama'a fi yaumikum hadza aidan faman syaa ajza'ahu minal jum'ah wa illa wa inna oh, mujammi'un ya wa inna mujammi'un ya kadangkala pada satu hari bertemu dua id ini bagi kalian siapa yang telah mengerjakan salat id ia boleh tidak mengerjakan salat Jumat adapun kami kami akan mengerjakan salat Jumat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga dari Atha bin Abi Rabbah ia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair mengimami kami sholat pada hari Aid di hari Jumat di pagi hari. Ya kemudian kami berangkat untuk mengerjakan sholat Jumat, namun beliau tidak keluar menemui kami. Kami pun sholat sendiri-sendiri. Nah ketika itu Abdullah bin Abbas berada di Taif. Saat beliau datang kami menceritakan hal itu kepadanya. Beliau mengatakan ia telah mengerjakan sesuai dengan sunnah ia telah mengamalkan sesuai sunnah. Artinya, ia boleh bagi seorang itu meninggalkannya dan tidak dilarang juga ya bagi ya, kaum muslimin untuk mengerjakan sholat Jumat pada hari itu. Jadi ada pilihan, ada keringanan bagi mereka untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Nah demikian. Nah itu yang kedua. Nah jadi dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi ada keringanan ya bagi orang yang telah mengerjakan sholat id ya untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Nah kemudian kita telah menyebutkan tadi bahwa sholat Jumat tidak sah kecuali dikerjakan secara berjamaah. Ya, Nabi mengatakan al Jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Ya, salat Jumat itu hakun wajibun. Wajib atas setiap muslim fi jamaatin ya, yang dikerjakannya dengan berjamaah ya. Nah, demikian. Dari situ dibedakan antara salat Jumat dengan salat jamaah. Karena tidak mengikuti salat jamaah ya, ya salat sendirian hukumnya sah, tapi terkena dosa karena meninggalkan salat berjamaah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ya larangan meninggalkan sholat jemaah tanpa udur Nah, sholat Jumat ini tidak dapat dikerjakan kecuali dengan berjamaah, ya, kecuali dengan berjamaah. Nah, bersama imam di masjid. Maka tidak boleh seorang itu ya mengerjakan sholat Jumat di rumahnya, ya. Dia kumpulkan anak istrinya ataupun anak-anaknya lalu dia khutbah di rumah, kemudian sholat Jumat di rumah. Nah, itu tidak dibenarkan, ya. Nah, atau dia sholat Jumat sendirian dua rakaat di rumah. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi barang siapa yang e, tertinggal sholat jemaah, sholat Jumat karena udur, ya, maka ia berkewajiban mengerjakan sholat zuhur. Ya, orang yang terluput sholat Jumat karena udur, maka ia wajib mengerjakan sholat zuhur. Ya, ataupun dia tertinggal, ya, maka dia mengerjakan sholat zuhur. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara mauquf bahwa barang siapa mendapatkan salat Jumat satu rakaat, hendaklah dia menyempurnakan satu rakaat lagi. Nah, barang siapa terluput dua rakaat, hendaklah dia menyempurnakan empat rakaat. Ya, empat rakaat. Ya, bukan dua rakaat. Nah, diriwayatkan juga dari Abdurrahman bin Abi Di'ab yang mengatakan ya bahwa aku pergi bersama Az-Zubair pada hari Jumat. Ya, kami mengerjakan salat empat rakaat yaitu uh, salat zuhur, yaitu salat zuhur. Nah, demikian. Jadi kalau kita terluput atau terhalang ada udur, ya misalnya sakit ataupun e, ada halangan ya, hujan misalnya, lalu kita tidak dapat pergi ke masjid, ya hujan yang lebat ya hingga kita tidak dapat pergi ke masjid, maka kita mengerjakan sholat duhur empat rakaat. Demikian pula ya wanita, kaum wanita dan orang sakit di rumah, ya ia mengerjakan ya sholat duhur empat rakaat, ya bukan dua rakaat. Nah demikian. Nah, adapun orang yang meninggalkan terluput sholat Jumat tanpa uzur, Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada kafarah baginya kecuali taubat nasuha. Nah, taubat nasuha. Ya tidak diterima darinya sholat apapun, ya tidak ada gantinya, tidak ada kodoknya karena ini adalah pendapat sebagian ulama bahwa sholat-sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja itu tidak ada ya kodoknya ya tidak ada kafarahnya ya kewajibannya adalah taubat dan nasuha tidak boleh dia ulangi pada kesempatan yang lain pada hari yang lain ya nah demikian itu pendapat satu pendapat pendapat yang lain mengatakan tetap dia harus mengerjakan kewajibannya tidak gugur kewajiban atas dirinya dan dia terkena dosa yaitu salah satu dosa besar dan dia wajib bertobat ya taubat dan nasuha tidak mengulanginya di kesempatan yang lain dan inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama Nah itu pendapat yang rajin yaitu dia tetap wajib menunaikan kewajibannya yang dia tinggalkan dengan sengaja. Jadi intinya, barang siapa yang tertinggal sholat Jumat, ya baik itu karena udur atau tanpa udur, maka ia berkewajiban mengerjakan sholat zuhur. Ya, nah demikian. Nah, di sana ada hadis, tapi hadisnya taif ya. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat tanpa udur, hendaklah ia bersodakoh satu dinar kalau tidak punya hendaklah ia bersedekah setengah dinar ya namun hadis ini daif ya tidak sahih hadis ini di uh, uh, diriwayatkan oleh eh, Abu Daud ya An-Nasai dan yang lainnya di dalam kitab-kitab mereka namun hadis ini hadis yang uh, lemah ya hadis yang daif dan tidak dapat terangkat ke derajat uh, hasan atau hasan di ghairihi karena syaratnya terputus dan juga didaifkan oleh uh, eh, Syahal Albani di dalam uh, Daif uh, Abi Dawud Daif An-Nasai dan buku-buku beliau lainnya nah demikian jadi bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur dia tetap berkewajiban untuk mengerjakan sholat zuhur empat rakaat ya dan disertai dengan uh, kita katakan uh, dosa yang dibawanya ataupun dosa yang ditanggungnya. Nah kemudian Nah, apabila seorang itu mendapati satu rakaat dari salat Jumat, maka dia telah terhitung mendapatkan salat Jumat, ya. Nah, terhitung mendapatkan salat Jumat apabila telah mendapatkan satu rakaat darinya. Ya, dalam hadis Abdullah bin Umar secara marfu disebutkan, "Ya man adraka raqatan min yaumil jum'ah faqad wal yudif ilaiha ukhra." Barang siapa mendapatkan satu rakaat sholat Jumat, berarti ia telah mendapatkannya. Dan hendaklah ia sempurnakan satu rakaat lagi. Ya, jadi kalau kita tertinggal, kita baru datang pada rakaat kedua, maka kita sempurnakan satu rakaat lagi berdasarkan hadis yang sahih tadi yang diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Daruqutni dan apa Barani ya dan disahihkan oleh uh, Syekh Al-Albani dan para ulama lainnya. Nah demikian. Tirmidhi mengatakan di dalam uh, kitabnya, dalam jami'nya, kandungan hadis ini ya, uh, inilah yang berlaku di kalangan mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Mereka mengatakan barang siapa telah mendapatkan satu rakaat salat Jumat, maka hendaklah ia menyempurnakan satu rakaat lagi. Dan barang siapa mendapati jemaah ya, uh, telah duduk tasyahud rakaat kedua, nah maka hendaklah ia menyempurnakan empat rakaat Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh Sufyan Al-Thawri, Abdul Mubarak, Al-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Yaitu, apabila kita mendapatkan satu rakaat, maka kita sempurnakan dua rakaat. Ya, kita tambah satu lagi. Namun jika kita tertinggal dua rakaat, kita baru mendapati imam setelah ruku, ya misalnya iktidal, sujud, atau tasahud, maka kita menyempurnakan empat rakaat. Nah, demikian ya jadi keliru sebagian orang yang mengharuskan mendapatkan sebagian dari khutbah sebagai syarat mendapatkan sholat Jumat ya nah hadis ini merupakan hujah yang membantah pendapat mereka itu nah demikian adapun perkataan yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ya sesungguhnya khutbah itu kedudukannya sebagai pengganti dua rakaat jika ia tidak mendapatkan khutbah maka hendaklah ia mengerjakan sholat empat rakaat ya riwayat ini tidak sahih riwayat ini baik ya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ya namun sanadnya dhaif ya karena ada keterputusan ya di dalam sanadnya ada ada, ada sanadnya mungkoti terputus jadi tidak dapat dijadikan hujah apalagi itu bertentangan dengan ya riwayat yang kita sampaikan tadi ya dari uh, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anhuma Nah demikian. Jadi kalau kita tertinggal satu rakaat, kita sempurnakan menjadi dua rakaat. Tapi kalau kita tertinggal dua rakaat, artinya kita belum mendapatkan Jumat. Kita e, menyempurnakan empat rakaat. Ya, kita menyempurnakan empat rakaat. Ya, namun demikian, janganlah kita tertinggal ya dari sholat Jumat. Ya, karena ini juga menunjukkan kelalaian. Ada juga larangan ya, tertinggal dari soft-soft awal pada hari Jumat. Tertinggal dari soft-soft awal pada hari Jumat. Ya, tertinggal dari sholat Jumat Nah ini juga hal yang dilarang. Nah kalau terus-menerus dilakukan ini merupakan ya suatu ganjalan bagi kita untuk dapat meraih surga. Ya, nah demikian. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Oh "Uhdurul jum'ah wadunu minal imam." Fa inna ar-rajul la yakuna minal amin ahli jannah. Fayata'akhkhar 'anil jum'ah, fayu'akhkhar 'anil jannah, Wa innahu lamin ahliha. Hadirilah salat Jumat kata Nabi. Dekatilah imam. Ya sesungguhnya mendekatlah kepada imam. Ya sesungguhnya seorang itu termasuk penghuni sorga Namun ia terlambat dari salat Jumat. Terlambat dari salat Jumat yang hingga dia diakhirkan dari sorga Ditangguhkan dari sorga padahal ia termasuk penghuni sorga Padahal ia termasuk penghuni sorga Nah demikian ya. Jadi eh, ini menunjukkan rendahnya kedudukan orang-orang yang terlambat, ya, terlambat sholat Jumat, ya, dan jahilnya orang-orang yang jauh dari mendengar nasihat pada hari Jumat, ya, menjauh. Ada yang sudah datang tapi duduknya di luar, ya, nah demikian. Karena sesungguhnya mereka telah menjatuhkan kedudukan mereka dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, mengganti suatu yang baik dengan suatu yang yang buruk, ya. Nah, Seharusnya dia dapat segera masuk surga, namun dia diakhirkan, ditangguhkan, ya karena kebiasaannya ini. Jadi ya makruhlah hukumnya, terluput dari soft-soft terdepan. Ya, nah demikian. Karena hal tersebut akan mengurangi pahala dan menghalangi seorang dari kedudukan dan makam yang tinggi. Apalagi terlambat, ya para malaikat itu akan menutup catatannya, ya eh, apabila imam sudah naik ke atas mimbar. Barang siapa kata Nabi datang pada hari pada jam pertama maka ia seperti berkorban seekor unta. Barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, jam yang kedua, maka ia seperti berkorban seekor e, lembu ataupun sapi. Barang siapa yang datang pada jam yang ketiga, maka dia seperti berkorban seekor kambing. Barang siapa yang datang pada waktu yang keempat, ya jam yang keempat, maka ia seperti berkorban seekor ayam dan barang siapa yang datang pada waktu yang kelima terakhir maka ia seperti berkorban seekor eh, sebutir telur dan apabila imam sudah naik ke atas mimbar maka malaikat pun menutup buku catatan mereka dan duduk untuk mendengarkan khutbah ya dari imam nah demikian Syekh bin Utsaimin menjelaskan tentang hal ini. Ya, beliau mengatakan bahwa waktu-waktu ini dibagi menurut waktu yang ma'ruf dan dikenal yaitu ya hitungan jam. Jadi jam pertama itu berarti 5 jam sebelumnya. Ya kalau misalnya Jumat itu pukul 12, maka orang yang berkorban seperti mengorbankan seekor unta itu adalah datang pada waktu pertama yaitu 5 jam sebelumnya. Ya, jam 8 atau jam 7 sampai jam 8 itu jam pertama. Jam 8 sampai jam 9 itu waktu kedua. Jam 9 jam, dari jam 10 itu waktu ketiga jam 10 sampai jam 11 itu waktu keempat jam 11 sampai jam 12 itu waktu terakhir waktu kelima yang kedudukannya seperti berkorban sebutir telur nah kalau imam sudah naik ke atas mimbar itu sudah ditutup catatan ya jumlah apa namanya catatannya para para malaikat menutup catatannya ya dan e, mendengar duduk untuk mendengarkan khutbah imam jadi itu makruh ya Nah, kalau dilakukan terus-menerus, ya ini jadi ya bisa juga menjadi satu ya kita kan dosa yang uh, yang besar baginya. Nah, demikian ya. Nah, dia haram atasnya ataupun dia ya jatuh dalam satu dosa yang yang besar juga. Nah, demikian. Kalau dia terus-menerus ya melakukannya seperti orang yang terus-menerus meninggalkan sholat uh, rawatib ya sholat sunnah rawatib. Nah, demikian. Apalagi dia datang terlambat lalu melangkahi pundak-pundak orang lain. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang dilarang. Ya, nah demikian. Ada seorang yang Abdullah bin Busur meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang dengan melangkahi pundak-pundak orang lain pada hari Jumat. Nah, saat itu Rasul sedang menyampaikan khutbah. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ijlis, faqad adaita wa anaita." Ya, duduklah, engkau sudah mengganggu dan terlambat lagi. Nah, demikian. Jadi ini adalah satu hal yang dilarang juga ya. Jadi melangkahi pundak-pundak orang lain. Nah itu terjadi apabila eh, apa namanya kita terlambat. Nah demikian. Ya kita terlambat lalu eh, kita ya menerobos soft, ya lalu eh, apa namanya melangkahi pundak-pundak orang lain. Ya demikian juga ya apa namanya ya, kita misahkan antara dua orang ya dalam satu saf pada hari Jumat ini juga termasuk yang uh, dilarang ya nah demikian memisahkan dua orang yang duduk berdampingan dalam saf ya lalu kita karena kita terlambat kita datang melangkai pundak orang lalu kita pisahkan antara dua orang nah ini pemandangan yang sering kita lihat juga ya ada orang yang terlambat ya dia bukanlah ya imam imam solat karena kalau imam ya jika ia tidak dapat jalan ke mimbar kecuali dengan melangkai pundak-pundak makmum maka tidak mengapa ya nah demikian tapi ini dia bukan imam dia datang terlambat ya kemudian dia melangkai pundak-pundak manusia lalu ya memisahkan antara dua orang yang duduk berdampingan dalam saf Nah ini dia jatuh dalam uh, larangan demi larangan, ya larangan terlambat, larangan melangkai pundak, larangan memisahkan antara dua orang ya yang duduk berdampingan dalam satu saf. Nah demikian. Nah itu karena terlambat. Maka jangan kita terlambat ya dari saf-saf awal pada hari Jumat. Dan jangan pula kita sampai meninggalkan melalaikan sholat uh, Jumat ini ya karena ini adalah satu yang wajib bagi kita. Nah demikianlah para pendengar yang berbahagia, sahabat Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dimanapun saudara berada pertemuan kita pada uh, kali ini dan alhamdulillah kita sudah sampai di akhir-akhir pembahasan al-kabair ya tinggal tersisa ya eh, tiga ya tiga dosa besar lagi ya ada 70 dosa besar yang kita bahas nah ini tinggal tiga dosa besar yang ya, kita eh, tersisa dari pembahasan kita Ya demikianlah para pendengar yang budiman Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar sekalian Ya lebih dan kurang saya mohon maaf Aku rukau lihada Astaghfirullah walakum Walisairil muslimin Innahu huwal ghafurur rahim Nah, jazakallah kelahiran kami ucapkan atas materi yang telah Ustaz sampaikan dari pembahasan Al-Kabair di pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan Ikhwatal Islam untuk memasuki sesi tanya jawab di pagi ini kami undang Anda. Silakan bisa Anda bertanya kepada Alusat secara langsung melalui telepon 021 823 6543 atau dengan pesan singkat di 081 989 6543. Satu penanya dari seorang Bapak di Jakarta. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Saya hamba Allah dari Jakarta. Silakan Pak. Um, saya sudah berumur 83 tahun. Iya Pak. Saya menderita penyakit vertigo, jantung juga, tekanan darah tinggi juga. Iya. Lantas terkadang saya tidak salah Jumat tapi jarang yang berturut-turut tiga kali, paling banyak dua kali. Iya. Apakah masih diharuskan katanya menurut cucu saya yang pernah menuntut agama iya. Islam uh, ayah tidak diwajibkan lagi salat Jumat hmm. karena sakit. Iya. Apakah ini benar? Baik. Itulah pertanyaan Baik. saya. Terima kasih Bapak Barokah Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, bisa menyimak Ustaz? Ya, uh, dapat ya. Nah, silakan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya kepada Bapak yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesehatan kepada Bapak dan uh, memberikan keistiqomahan di atas uh, ketaatan kepadanya dan memberikan uh, uh, kekuatan untuk uh, melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, e, sakit yang dimaksud di dalam pembahasan eh, uzur-uzur e, yang meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat adalah sakit yang e, dapat mengganggu e, parah ya, sakit parah yang dapat mengganggu e, kesembuhan kita atau dapat memperparah sakit itu apabila kita mendatangi sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Nah, termasuk di dalamnya adalah sakit-sakit yang sifatnya e, dapat menular ya kepada orang lain dan sakit yang dapat digolongkan sakit yang parah. Nah, demikian. Jadi seperti dalam e, kasus yang terjadi ini ya Bapak e, karena banyak penyakit ya vertigo, jantung dan lain sebagainya. Nah, itu coba lihat kondisi yang e, Bapak alami ya bagaimana kondisi kesehatan karena ya itu adalah penyakit ataupun sakit yang kadang-kadang datang ya sebagaimana disebutkan tadi kadang-kadang kumat kadang-kadang nah, tidak kumat kan begitu ya nah nah ini coba lihat kondisi kita nah kita yang lebih tahu terhadap eh, kondisi diri kita ya nah demikian kalau kita mampu untuk mendatanginya walaupun dengan bantuan orang lain ya di papa ataupun dengan kursi roda ataupun apa namanya dengan e, tongkat ya datangi ya kalau itu tidak e, membahayakan kesehatan kita dan memperparah sakit kita nah demikian dan penyakit itu tidak menular kepada orang lain ya nah jadi datangi ya e, azan datangi seruan e, muadzin datangi Jumat dan jamaah ya nah tapi kalau kondisi ya sedang kumat ya kita tidak mampu ya maka ya kita ada uzur di sini untuk mengerjakannya di rumah ya baik itu sholat jumat ya maupun sholat berjamaah nah sholat jumat tadi sudah kita jelaskan bapak mengerjakan sholat di rumah empat rakaat sholat zuhur nah demikian ya nah apabila nah ini saya berikan gambaran yang lain yaitu uh, ada Eh, petunjuk dan saran dari dokter muslim yang terpercaya bahwa ya Bapak ya diharuskan untuk istirahat total di rumah. Nah, maka ya ikutilah anjuran dokter tersebut ya. Nah, setelah kita mungkin menjalani pemeriksaan ataupun memeriksakan diri kita, lalu dokter muslim yang terpercaya menganjurkan kita untuk beristirahat total di rumah ya karena ada kondisi-kondisi seperti itu ya. Eh, kalau kondisi kita seperti itu maka ikuti ya saran dari dokter itu ya karena ya tentunya dokter ini memutuskan hal itu berdasarkan ilmunya ya maka kita ikuti ya kita tetap di rumah berarti kita tidak mengerjakan sholat Jumat dan sholat jemaah di masjid. Namun kalau kondisinya tidak seperti itu ya kita sudah periksakan diri ke dokter ternyata penyakit kita ini, ini tergolong penyakit kumat ya kadang-kadang datang kadang-kadang pergi Makanya tadi Bapak katakan bahwa kadang-kadang saya datang dapat hadir. Nah, kadang-kadang tidak dapat hadir karena kondisi. Ya jadi coba kenali keadaan diri kita atau periksakan karena kita adalah kondisi sedang sakit ya. Ya, maka coba lihat apabila kondisi memungkinkan silahkan datang. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan maka itu ada uzur bagi kita untuk tidak menghadirinya. Nah, demikian. Ini bagi penyakit-penyakit yang sifatnya ya kumat ya kadang-kadang datang kadang-kadang tidak datang karena kadang ya eh, kita sakit ya datang penyakit itu dan kadang-kadang tidak nah seperti vertigo jantung dan lain sebagainya wallahu alam bisawab nah. Eh, adapun terkait dengan eh, adanya nafs yang menyebutkan barang siapa yang meninggalkan tiga kali sholat Jumat berturut-turut kemudian telah uh, kafir, bagaimana tingkat kesahihan dan uh, maksud dari hadis ini Ustaz? Oh, Allahu alam bisawab. Ya saya uh, belum memeriksanya sejauh ini ya hmm. nanti mungkin pada kesempatan yang lain. Baik. Tapi kalau dicap sebagai munafik ya itu ada ya, ataupun kalaupun sahih hadis itu maka kufur di sini kita masukkan atau kita golongkan kepada kufur duna kufrin. Ya kufur yang tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari uh, Islam. Wallahu alam bisawab. Baik. Terima kasih Zakallah atas uh, jawabannya. Di belakang eh, Bapak dari Jakarta tadi kami masih angkat dari telepon, masih dari kawasan Jakarta Pusat, Bapak Budinda di Senen. Silakan. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. jadi itu katakan jika kita mendapati imam sholat Jumat telah selesai ruku di rakaat terakhir, kita kerjakan empat lokasi itu maksudnya gimana? Apakah kita langsung berubah niat sholat Jumat atau Sorry, maksudnya Pak Sokal. Yang kedua. Eh, halo, halo. Uh, Ustaz bisa menyimak? Ah, iya, iya. kira-kira ya. saya bisa. Baik, baik. Uh, ke, ke, silakan dilanjutkan Pak Abu Dinda. Halo. Putus-putus Bapak. Iya. Bisa diulang Pak Abu Dinda. Nah, sepertinya uh, kualitas audio yang tidak bisa kita terima dengan baik, Ustaz. Ya, ya. mungkin ya. pertanyaannya ketika kita terlambat. Iya. Ya, nah. kita hanya uh, mendapatkan setelah ruku. Ya, apa yang kita niatkan? Apakah kita merubah niat dari sholat Jumat ke sholat zuhur atau kita niat sholat zuhur? Ya, nah tadi sudah kita sebutkan bahwa ya yang menjadi patokan adalah Eh, mendapati ruku. Kalau kita mendapati ruku, ya berarti kita telah mendapati satu rakaat. Nah, dalam kondisi seperti ini kita niatnya tentu sholat eh, Jumat. Nah, tapi kalau kita mendapati itu setelah ruku, ya maka ya kita sholat, niatnya sholat zuhur karena kita tidak mendapati sholat eh, Jumat. Nah demikian. Ya kita tidak mendapati sholat Jumat. Misalnya kita dapati imam sudah tasyahud, kita baru datang. Nah, jelas kita tidak mendapatkan sholat Jumat. Ya, tapi ini ada jemaah ya kita tidak men, meninggalkannya, ya kita tidak memfarokoh darinya, kita ikuti ya tasyahud imam. Nah, tentunya niatnya kita adalah sholat zuhur karena kita menyambungnya empat rakaat ya empat rakaat sholat zuhur kita tidak mendapati Jumat tadi sudah kita katakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya eh, riwayat uh, uh, eh, tolak ya tadi ya uh, Nabi mengatakan ya al talq bin Syihab ya al jumu'atu hakun wajibun uh, uh, afwan uh, hadis Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu ya uh, bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mendapati ya uh, satu rakaat salat Jumat ya maka dia telah mendapati Eh, salat sholat Jumat tersebut. Ya, ah, afwan hadis Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu ya. Nabi mengatakan man adraka raka'atan min yaumil jum'ah ya eh faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapati satu rakaat salat Jumat berarti ia telah mendapatkannya ya dia telah mendapatkan Jumat hendaklah ia sempurnakan ya wal yudif ilaiha ukhra hendaklah ia sempurnakan satu rakaat lagi nah tapi kalau dia tidak mendapatkan sholat uh, eh, Jumat tersebut, maka dia artinya dia harus mengerjakan sholat zuhur ya empat rakaat. Ya dia niatkan sholat zuhur empat rakaat. Wallahu alam bisawab. Taibizakal heran atas jawabannya di penelpon selanjutnya ada Pak Ahmad Fadilah di Tambun Bekasi. Silakan Pak Ahmad. Ya makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu Ustaz Amin. Silakan Uh, ya. Tadi anak kurang jelas untuk uh, eh, rukhsah bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Untuk yang dalam kondisi perjalanan, mohon penjelasannya. Lalu yang kedua, untuk yang ibu-ibu, ada pendapat yang mengatakan bagi ibu-ibu yang mau melaksanakan sholat zuhur, maka pelaksanaannya sholat zuhur di rumahnya itu setelah pelaksanaan sholat Jumat selesai. Itu saja, saya Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, termasuk yang tidak wajib mengerjakan salat Jumat adalah musafir yang sedang ya dalam perjalanan. Ya, musafir yang sedang berjalan ataupun musafir yang sedang mengadakan perjalanan. Ya, ya mereka ya kaum musafirin ini tidak berkewajiban untuk mendatangi Jumat menurut pendapat yang sahih wallahu alam bisawab ya. Jadi termasuk uh, uzur ya tidak mendatangi salat Jumat adalah ya seorang itu dalam kondisi safar ya seorang itu dalam kondisi safar nah demikian nah yang kedua eh, pertanyaan beliau tentang ibu-ibu yang akan melaksanakan sholat duhur di waktu hari Jumat maka ada penjelasan bahwa harus dilaksanakan setelah sholat Jumat selesai. Apakah ini eh, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, Ustaz? Eh, tidak ada keterangan bahwa uh, apa namanya uh, seorang wanita harus menunggu sholat Jumat selesai baru dia boleh mengerjakan sholat zuhurnya. Ya, jadi dia boleh mengerjakan sholat zuhur begitu adzan e, berkumandang. Ya, Allahu alam bisawab. Ya begitu masuk waktu ya pada hari itu yaitu hari Jumat dia boleh mengerjakan sholat zuhur. Allahu alam bisawab. Nah demikian. Ya tadi berkaitan kita tambahkan sedikit ya berkaitan dengan safar pada hari Jumat ya bang musafir yang bersafar ya dan mendapati hari Jumat apakah dia wajib untuk Jumat ya maka ini tidak wajib baginya ya ya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Laisa ala, ala musafirin Jum'ah. Tidak ada kewajiban Jumat atas seorang uh, musafir Wallahu a'lam eh, bishawab. Nah demikian. Ya. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari saudara Abu Farhan di Cikarang, Bekasi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz bagaimanakah apabila kita mendapatkan tugas bekerja ke luar negeri selama waktu tertentu misalnya tiga bulan dan di negeri kafir tersebut tidak dijumpai adanya sholat Jumat bagaimanakah hukumnya terima kasih Ah, iya. Ya tentunya kita eh, kalau di sana ada kaum muslimin yang lainnya yang mengerjakan sholat Jumat, ya walaupun itu tempatnya ya agak jauh, maka kita datangi. Ya kita mengerjakan bersama kaum muslimin di sana karena kondisinya seperti itu, ya. E, kalaupun tidak ada masjid, kita bisa men, eh, e, menggunakan tempat-tempat yang dapat kita gunakan sebagai e, tempat pelaksanaan sholat Jumat di aula ataupun di ruangan ya ya seorang bertindak sebagai uh, khatib ya dan imamnya atau ya, eh, kita katakan ada yang bertindak sebagai khatib ataupun imam ya untuk mengimami mereka sholat Jumat nah demikian jadi kalau tidak dia temukan di sana kaum muslimin selain dirinya maka dia mengerjakan sholat zuhur wallahu alam bisawab nah Nah, baik untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat kembali dari Nah, pendengar yang menyampaikan pertanyaan melalui eh, pesan singkat saudara Amnan di Solo, Jawa Tengah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa jumlah Eh, minimal dari jamaah salat Jumat adalah 40 orang. Apakah hal ini benar? Mohon penjelasannya karena uh, dengan demikian maka apabila kurang dari 40 orang maka bagaimanakah kewajiban untuk salatnya? Apakah cukup dengan salat duhur saja atau uh, bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya itu wallahu alam sampai sejauh ini ya saya tidak menemukan keterangan tentang e, pembatasan Eh, orang-orang ataupun peserta ataupun makmum ya di dalam uh, eh, sholat uh, eh, Jumat. Ya, ini pendapat yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i bahwa sholat Jumat itu uh, tidak sah apabila ya pesertanya kurang dari 40 orang. Namun tidak ada uh, kita katakan nas ya uh, berkaitan dengan uh, masalah ini. Eh, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tidak ada eh, keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pembatasan ya, jumlah orang yang eh, harus menghadiri sholat Jumat. Al Imam Syaukani ya, di dalam uh, Sailul Jarrar ya ia mengatakan menjelaskan ya bahwa tentang bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan ya berpendapat ya, adanya bat, uh, jumlah tertentu ya untuk uh, pelaksanaan sholat uh, eh, Jumat ini ya nah demikian dia mengatakan wasala satu ma'amukimiha ma'amukimiha ya tiga orang ya bersama dengan orang yang melaksanakannya ada ada muadzin ya ada imam dan ada makmum nah hadal istirat di hadal adat la dalila alaihi faqat ya da, da, da, dalila alaihi qat ya pensyaratan uh, jumlah seperti ini tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, demikian. wahakadha istirahat istirat ma fawqahu minal adat Demikian pula eh, syarat-syarat uh, ya, bilangan lainnya ya beberapa pendapat-pendapat lain yang membatasi ya, jumlah peserta sholat Jumat dengan bilangan-bilangan tertentu itu tidak ada dalilnya. Nah demikian. Wa amal istidlal bi anna al-jum'ah uqimat fi waqti ya fi waqti kadza wa adadu man hadaraha kadza ya fa hadza istidlal batil la yatamassaku bihi man ya'rif kaifiyatul istidlal kata beliau adapun ya orang yang berdalil bahwa Jumat ya diadakan pada waktu ini jumlahnya yang menghadiri sekian nah itu adalah istidlal yang tidak tempat tidak pada tempatnya dan tidak dapat dipegang sebagai satu pendalilan ya nah demikian Allahu alam bisawab ya seperti yang berdalil bahwa ya uh, Jumat pertama kali dilakukan di Kuba ya jumlah pesertanya 40 orang ya lalu itu dijadikan sebagai syarat ya uh, pelaksanaan sholat Jumat maka ini tidak ada dalilnya Allah alam. Jadi intinya adalah ya tidak ada dalil ala istirahatil adat ya tidak ada dalil yang menunjukkan istirahatul adat ya uh, syarat ya bilangan tertentu bagi uh, pelaksanaan sholat Jumat walhasil ya intinya adalah anna salatul eh, jamaah qad sahhat biwahidin ma'al imam ya salat uh, jamaah itu dinyatakan sah ya satu orang bersama imam wa salatul jumuah hiya salatun minas salawat faman istarata fiha ziyada ala ma tanaqidu bihil jamaah fala fa'alaihi dalil wala dalil jadi salat Jumat ini yaitu dia sebagaimana salat-salat yang lainnya ya orang siapa mensyaratkan syarat tambahan atas sahnya salat jamaah eh, salat Jumat ini ya di luar dari syarat yang telah disebutkan di dalam salat jemaah fa'alaihi dalil maka hendaklah dia mendatangkan dalil ya wala dalila dan tidak ada dalil dalam masalah ini maka ya sahih salat Jumat itu sah salat Jumat itu ya walaupun ya pesertanya cuma dua orang wallahu alam yaitu imam dan makmum Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah jazakallah atas jawabannya. Pertanyaan Pak Amnan di Solo tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz untuk kajian di pagi ini. Mohon mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan. Silakan. Ya, eh, para pendengar sahabat Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada eh, kesempatan pagi ini kita telah membahas eh, dosa besar yang ke-66 dan ya ke-65 dan ke-66 yaitu dosa e, meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat ya tanpa udur ya dosa meninggalkan sholat Jumat dan sholat ya e, berjamaah tanpa udur ya nah demikian maka ya hendaknya kita senantiasa menjaga ya sholat sholat ini janganlah kita abaikan janganlah kita uh, lalaikan Ya karena ini termasuk salah satu eh, bentuk-bentuk eh, kita katakan kemunafikan ya tanda orang-orang yang gofil, orang-orang yang lalai, tanda orang-orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya di samping uh, ancaman di neraka nanti ya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang berat ya pada hari kiamat nanti. Nah demikian. Jadi hendaknya kita ya memperhatikan ya kewajiban ini ya dan dapat melakukannya dengan uh, sebaik-baiknya ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada yang keliru itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin. إنه هو الغفور الرحيم